hadis Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkan di antara mereka kecuali akan turun kepada mereka rasa tenang dan mereka diliputi rahmat serta para malaikat mengelilingi mereka dan mereka disebutkan oleh Allah di sisi malaikat yang dekat dengan Allah dan barang siapa yang amalannya terlambat, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepatnya. Lanjutan penjelasan Al syeikh Al-Fauzan Hafidhahullah kata beliau wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam kitab Allah. dan ucapan Rasulullah mereka membaca kitabullah yang dimaksud dengan kitabullah di sini bahwa tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah mereka membaca kitabullah kitabullah di sini adalah Al-Qur'anul Karim dan masuk pula dalam kategori ini adalah as-sunnah masuk pula di dalamnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sunnah adalah bagian dari kitabullah. Bagian dari kitabullah. Maka mereka membaca kitabullah, Al-Quran dan sunnah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memahaminya, mengkajinya, mempelajarinya, saling mengajarkan satu dengan yang lain. Maka di sini terdapat fadilah dari halakah perkumpulan tahfizul Quran di masjid. Di dalamnya terdapat penjelasan dan keterangan faedah tentang keutamaan perkumpulan tahfizul Quran di masjid-masjid. dan wayatadarasunahu dan mereka saling mempelajarinya. Maka termasuk dari tadarus Al-Quran, mempelajari Al-Quran adalah mempelajari makna-makna Al-Quran. Membaca tafsirnya. Demikian pula mempelajari makna hadis, membaca syarah penjelasan dari hadis, maka mereka membaca Al-Quran serta memperhatikan makna-maknanya dan mentadaburinya. Karena sesungguhnya tidaklah yang dimaksud sekedar membaca Al-Quran atau menghafalnya, walaupun kita katakan itu penting. Kita katakan ini sesuatu yang penting membaca Quran, menghafalkan Al-Quran. Lakin hada la yakfi. Tapi ini tidak cukup. Karena menjadi keharusan untuk mempelajari makna-makna Al-Quran, memahami apa yang Allah inginkan dari ayat-ayat Al-Quran tersebut, mengambil petunjuk dengan petunjuknya, Adapun hanya sekedar hafalan tanpa tadabur makna-maknanya, maka ini merupakan amalan yang kurang. Ini merupakan amalan yang yang kurang. Oleh karena itu barakallahu fikum di samping kita giat dalam setiap harinya membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an dengan maksimal kemampuan kita maka juga yang tidak kalah pentingnya adalah terus menggalakkan majlis ilmu. Halakah-halakah ilmu. Pengajian demi pengajian. Ta'lim demi ta'lim. Kemudian kata Syekh dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa nazalat alaihimus kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, rasa tenang. Rasa tenang atau ketenangan adalah sesuatu yang Allah letakkan di dalam hati. Hilangnya rasa was-was dan ini lebih khusus lagi di masjid. Maka Syekh menyebutkan Fattuma'ninatu innama takunu fil masajid allati hiya buyutullahi azza wa jalla. Tuma'ninah ketenangan itu akan digapai di masjid-masjid. Yang ia merupakan rumah-rumah Allah azza wa jalla. Kemudian ucapan Nabi wa ghasyiyatuhumur rahmah dan mereka diliputi rahmat Allah. Wa hadhihi faidatun thaniyah min fawaidil istima' fi buyutillah li ajli talabil ilmi syar'i. Ini manfaat kedua dari manfaat perkumpulan di rumah-rumah Allah dalam rangka menuntut ilmu agama. Dalam rangka menuntut ilmu agama. Berikutnya humul malaikah dan mereka dikelilingi para malaikat. Inilah kalimat yang sesuai dengan pembahasan kita. Dengan judul atau topik dari hadis ini. Sisi penekanannya tentang tajawulul malaika ala hilaqi dzikri wal ilmi berkelilingnya para malaikat mencari perkumpulan zikir dan majlis ilmu. Di mana barakallahu fikum? Malaikat mengelilingi orang-orang yang mereka berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, bermajlis bersama mereka. Maka sungguh betapa agungnya ketika seseorang majlis mereka dikelilingi malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka duduk bersama para penuntut ilmu setelah mereka turun dari langit. Kemudian mereka mencari di bumi majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Maka bila mereka telah mendapatinya, mereka berkata kepada para malaikat yang lain, Halumu ila bughiyatikum. Kemarilah kepada apa yang kalian dambakan, yang kalian inginkan. Maka mereka pun datang dan mengelilingi mereka. Berada di tengah-tengah mereka para penuntut, para penuntut ilmu. Ikhwani Fiddin, kaum muslimin, yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adapun orang-orang yang mereka berbuat sia-sia, bermain-main, bahkan barakallahu fikum sibuk dengan nyanyian-nyanyian di majlis-majlis mereka. Fahaulai tahduruhum syayatinu wa tusajji'uhum ala hadha syai' Maka Syekh katakan orang-orang seperti ini bukannya didatangi dan dihadiri oleh para malaikat justru yang datang menghadiri majelis mereka adalah syayatin setan-setan dan terus menyemangati mereka terhadap perbuatan tersebut memberikan motivasi dorongan kepada mereka adapun orang-orang yang selalu mendatangi kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam menghafalnya, mempelajarinya, memahaminya, maka mereka adalah orang-orang yang akan didatangi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya wa zakarahumullahu fi man indah dan Allah menyebutkan nama mereka di sisi di hadapan para malaikat Allah. Hadhihi a'zamu faidatin dzukirat fi hadzal hadis. Ini kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah adalah keutamaan yang paling besar yang disebutkan di dalam hadis ini. Nah, dari tiga yang sudah kita sebutkan, nazalat Alaihi sakinah akan turun kepada mereka ketenangan wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffatumul malaikah maka wa dzakarahumullahu fi man indah ini adalah a'zamu faidatin dzukirat fi hadzal hadis ini keutamaan terbesar yang disebutkan dalam hadis ini di mana Allah Subhanahu wa taala memuji dan menyanjung-nyanjung mereka di langit di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala maka fahadhihi fadailu istama'at fi hilaqiz dzikir ini adalah keutamaan berkumpul di halakah zikir di majelis ilmu di tempat pengajian turun kepada mereka rasa tenang, mereka diliputi rahmat, dihadiri para malaikat, dan yang keempat yang merupakan keutamaan yang paling besar, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama mereka di langit di hadapan para malaikatnya. Yaitu al-malaikah al-muqarrabin. Maka ini sungguh sangat cukup untuk dijadikan sebagai pegangan tentang betapa besarnya keutamaan dan fadilah bermajelis ilmu agama. Ikhwani fiddin kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Waman بَطَّأَ بِهِ amaluhu lam يُسْرِعْ bihi nasabuhu. Siapa yang lambat amalannya, maka nasabnya tidak akan mempercepat dia. فَاللَّهُ جَلَّ wa ala la إِلَى الْأَسْبَابِ asbab. Ah, afwan, فَاللَّهُ جَلَّ wa ala la إِلَى الْأَنْسَابِ ansab. Allah jalla wa ala tidak melihat kepada nasab keturunan. Tetapi yang Allah lihat adalah amal. Allah Azza wa Jalla katakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 101 فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ Dan bila ditiup sangkakala maka tidak ada nasab di antara mereka di hari itu dan mereka tidak lagi saling menanyai. Nasab itu urusan dunia di antara manusia. Allah katakan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Maka tidak mengapa mempelajari nasab keturunan dan mengenalnya, namun tidak dijadikan sebagai kebanggaan. Naam. Adapun di hari kiamat maka itu tidak cukup di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nilainya nasab itu di sisi Allah. Yang dimaksud dengan nasab ketika di dunia adalah untuk saling mengenal, berhubungan satu dengan yang lain, antara kerabat, antara arham yang memiliki hubungan rahim dalam rangka bertawun alal, birri wat taqwa tetapi nasab itu tidak bermanfaat di sisi Allah kecuali amalan. Kecuali amalan. Maka ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam man batta'a bihi amaluhu yakni ta'akhkhara amaluhu amalnya terlambat amalnya tertunda fanzur ila abi lahabin lihatlah kepada Abu Lahab paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isi dalamnya Bani Hashim. Tetapi tatkala dia tidak beramal saleh, tidak beriman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada ponakannya, maka nasabnya tidak bermanfaat baginya. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tentangnya yang dibaca sebagai celaan sampai hari kiamat. Tabbat siyada abi lahabin watab. Ay khaba wa khasira. Dia rugi dan sengsara. huwa amur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia adalah paman Rasulullah memiliki nasab yang mulia, yang tinggi tetapi nasabnya tidak bermanfaat bagi dia sebagaimana barakallahu fikum tidak memudaratkan Bilal Salman mereka bukan orang-orang yang datang dari kabilah yang terhormat kabilah yang dikenal mulia bahkan mereka bukan dari bangsa Arab mereka adalah orang-orang ajam mereka non-Arab. Bilal dari Habasyah, dari Ethiopia yang terkenal dengan kulit hitam. Salman dari Persia. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat mereka dengan amal saleh Dan tidak memudaratkan mereka bahwa mereka tidak datang dari nasab Arab yang mulia. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu Rasulullah mengatakan man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu ay lam yuqaddimhu tidak akan menjadikan ia terdepan. Tayyib. Kemudian yang berikutnya kita beranjak pada hadis yang ke-74. Kata Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi rahimahullah Topik hadis ini adalah tauqirul malaikati di talibil ilmi. Pemuliaan malaikat kepada penuntut ilmu. Wa fil musnadi was sunani hadis innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u wal ahadithu fi dzikrihim katsiratun jiddan. Dan di dalam musnad serta sunan hadis Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu karena riba dengan apa yang mereka lakukan, yang mereka perbuat. Dan hadis-hadis tentang penyebutan mereka banyak sekali. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menerangkan hadis ini sama seperti hadis yang sebelumnya yang kita baca pada hadis ke-73. di mana disebutkan di dalamnya bahwa malaikat menghormati dan memuliakan penuntut ilmu. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tadau ajnihataha. Ia meletakkan sayap-sayapnya ihtiraman li talibil ilmi sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan terhadap para penuntut ilmu. Maka ini menunjukkan tentang keutamaan dan kemuliaan menuntut ilmu agama. Sebagaimana sepantasnya pula bagi manusia memuliakan para penuntut ilmu. Sebagaimana malaikat Ar-Rahman memuliakan dan menghormati mereka. Tawadu kepada mereka. ولكن kathiran minan nasi ma'al asaf يتنقصون طلبة ilmi wal ulama. Namun sungguh sangat disayangkan banyak dari manusia yang mereka melecehkan, merendahkan penuntut ilmu bahkan para ulama. Merendahkan kedudukan mereka, mensifati mereka dengan sifat sebagai orang yang lalai, tidak punya pengetahuan tentang fikhul waqi, tentang fikih kekinian, realita kekinian. Ini sematan-sematan mereka kepada para penuntut ilmu dan para ulama. Di mana yang mereka maksud dengan fikhul waqi. Kalau antum terkadang mendengar istilah fikhul waqi maka yang mereka maukan atau mereka maksudkan adalah tentang urusan politik. Urusan politik, demokrasi, perebutan kekuasaan dan yang semisal dengan itu. Berita yang terus update urusan global Mereka menyatakan bahwasanya para penuntut ilmu dan para ulama tidak ada yang mereka pelajari selain urusan haid nifas, hukum-hukum syar'i. Ini yang terus didendangkan oleh sebagian manusia, didengungkan dan mereka sematkan terhadap para penuntut ilmu dan para ulama yang hakikatnya adalah perendahan, pelecehan, peremehan, dan penghinaan. Bahkan pelecehan dan perendahan tersebut barakallahu fikum sampai kepada pelecehan terhadap hukum-hukum ilmu, hukum-hukum agama. Mereka menamainya dengan haid dan nifas. Wala hawla wala quwata illa billah. Maka maksud dari ini adalah bahwa sepantasnya kata Syekh untuk memuliakan para penuntut ilmu karena malaikat memuliakan mereka meletakkan sayap-sayap mereka bagi para penuntut ilmu. Dan juga di sini terdapat penjelasan sifat para malaikat bahwasanya mereka memiliki sayap bahwasanya malaikat itu memiliki sayap-sayap. Dan ini telah disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam surat Fatir ayat yang pertama Allah sebutkan. Alhamdulillahi fatiris samawati wal arja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan memiliki sayap-sayap dua dan tiga dan empat dan Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang ia kehendaki. Sudah kita sebutkan makna yazidu fil khalqi ma yasha ini terkait dengan sayap malaikat yang lebih dari empat. Bahkan juga sebagaimana kita sebutkan, telah kita sebutkan, Jibril memiliki hingga enam ratus sayap. Maka kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, "Lahum ajnihatun yatiruna biha fil hawa." Mereka punya sayap yang mereka terbang dengannya di udara. Falaqad a'tahumullahu al-qudrata 'ala at-tiran wan-nuzul was-su'ud. Allah memberikan mereka kemampuan untuk terbang, turun, naik ke langit, turun ke bumi, demikian seterusnya. Adapun ucapan al-muallif rahimahullah, ucapan penulis, wal ahaditsu fi dzikrihim alaihi salam katsiratun jiddan. Dan hadis-hadis tentang penyebutan mereka maksudnya penyebutan tentang para malaikat sangat banyak. Karena mengimani malaikat adalah salah satu rukun iman yang enam maka wajib untuk mengenal para malaikat, mengimani mereka dengan keimanan yang mufassal, artinya dengan keimanan yang rinci. Jadi keimanan mereka bukan sekedar keimanan yang sifatnya mujmal atau global. Oh iya, saya beriman, malaikat itu ada. Tapi imani malaikat secara rinci. Malaikat itu ada, diciptakan dari cahaya. Mereka punya tugas ini, tugas ini, tugas itu, tugas itu, tugas ini. Dan mereka memiliki nama, ada yang bernama ini, ada yang bernama itu, ada yang bernama ini. Demikian seterusnya. Jadi, mengimani malaikat itu adalah keimanan secara tafsir atau mufassalan. Maka atas dasar itulah as-syeikh menyebutkan begitu banyak hadis-hadis seputar ini sifat para malaikat, tugas mereka. Nah, dan ini berbeda atau menyelisihi ucapan orang-orang filsafat yang mereka mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah ibarah sebuah ungkapan. Naam bahwasanya malaikat ini sebuah ungkapan tentang betikan yang terpendam dalam jiwa manusia atau keinginan yang terpendam dalam jiwa manusia untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau dia berupa kebaikan, keinginan jiwa untuk melakukan kebaikan, maka itu malaikat. Jadi keinginan hati untuk melakukan kebaikan berarti itu malaikat. Kalau dia adalah keinginan jiwa untuk melakukan kejelekan, maka itu syaitan. Jadi tidak ada dalam benak pikiran mereka bahwa malaikat dan syaitan itu makhluk. Karena memang mereka tidak beriman kepada yang gaib. Tetapi yang mereka tafsirkan dari istilah malaikat bahwa malaikat adalah kekuatan jiwa untuk melakukan kebaikan. Sementara syaitan adalah kekuatan jiwa, dorongan jiwa atau bisikan jiwa untuk melakukan kejelekan. Ini madhabnya orang-orang filsafat dan pendapat mereka tentang para para malaikat. Lain lagi dengan musyrikin Arab. Mereka menyatakan bahwasanya malaikat itu adalah putri-putri Allah, anak-anak perempuan Allah. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ta'ala Allahu amma yaqulun Allah menikahi jin jin wanita Allah menikahi jin perempuan maka lahirlah darinya anak perempuan yaitu malaikat Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka ucapkan. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah As-Saffat ayat 158 bainahu wa bainal jinnati nasaba." Mereka menjadikan antara Allah dengan jin wanita nasab. Ini perkawinan. Allah subhanahu wa ta'ala mengawini atau menikahi jin wanita. Allah sebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-19 malaikata alladhina hum ibadur rahmani inasa asyahidu khalqahum satuktabu سَتُكْتَبُ wa yus'alun Dan mereka menjadikan para malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah, mereka katakan inasa, anak-anak perempuan Allah. Apakah mereka menyaksikan penciptaannya akan ditulis persaksian mereka itu dan akan ditanya? Demikian pula Allah, sub Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam suratul Isra ayat yang ke-40 Afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inatha innakum lataquluna qawlan azima Apakah Tuhan kalian memilihkan untuk kalian anak laki-laki, lalu ia mengambil malaikat sebagai anak perempuan? Sesungguhnya kalian telah mengucapkan ucapan yang besar. Dan juga Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat ke-57 وَيَجَعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ mereka menjadikan untuk Allah anak perempuan, subhanahu maha suci Allah. Dan untuk mereka apa yang mereka senangi. Jadi mereka ini senang sekali dengan kelahiran anak laki-laki. Dan betapa bencinya dan murkanya mereka kalau terlahir anak perempuan. Oleh karena itu Allah katakan pada lanjutan ayat tadi, Perhatikan dalam surat An-Nahl ayat ke-57 sampai 59. Wa yaj'aluna lillahi al-banati subhanahu wa lahum ma yashtahun. Mereka menjadikan untuk Allah anak perempuan maha suci Allah dan untuk mereka apa yang mereka senangi. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Dan bila mereka diberi kabar gembira tentang kelahiran anak perempuan, wajahnya merah padam dalam keadaan marah dia. Yatawara minal qawmi min su'i ma busyirabih. Ia akan bersembunyi dari manusia karena jeleknya kabar gembira yang disampaikan kepadanya. Ayum sikuhu ala hunin, apakah dia akan memelihara anak itu dalam keadaan menanggung malu, merasa terhina, am yadussuhu fit ataukah akan ia tanam di dalam tanah ia kubur hidup-hidup ala sa'a ma yahkumun betapa jeleknya apa yang mereka hukumi jadi mereka ini ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah mereka membenci anak perempuan ada yang tetap membiarkannya hidup tapi dalam keadaan menanggung malu, merasa terhina, dan ia memvaliminya. Dan di antara mereka ada yang menanamnya hidup-hidup. Makanya disebutkan dalam ayat, wa idal mau'udatu su'ilat. Dan ketika anak perempuan yang ditanam hidup-hidup ditanya. Nah, mereka ada yang membiarkannya hidup tapi menanggung malu, merasa terhina dan memvaliminya. Makanya Allah mengatakan ayum sikuhu ala hunin. Yakni yubqiha hayatan muhanatan. Ia membiarkannya tetap hidup dalam keadaan merasa hina, merasa rendah. Am yadussuhu fit turab yakni yadfanuha wa hiya hayyah ataukah dia menanamnya dalam keadaan hidup-hidup, menguburnya hidup-hidup. Maka Allah katakan pada ayat yang ke-62 dalam surat An-Nahl ini, وَيَجَعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ kadhiba لَا جَرَمَ husna, la jarama وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ wa dan mereka menjadikan untuk Allah apa yang mereka benci. Dan lisan-lisan mereka mensifati secara dusta bahwa untuk mereka al-husna. Yang baik maksudnya anak laki-laki. Tidak diragukan bahwa mereka akan segera dimasukkan ke dalam neraka. Jadi mereka tidak ridha untuk diri mereka anak perempuan. Tapi mereka menisbatkannya kepada Allah maka ini sungguh perendahan dan pelecehan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka syahidnya dari ini semua adalah yaitu ucapan sebagian musyrikin Arab tentang malaikat bahwasanya mereka adalah anak-anak perempuan Allah Maha Suci dan Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Namun di sana ada juga jenis lain dari musyrikin Arab. Yang mereka menyembah malaikat, memintainya doa dari selain Allah. Berlebihan terhadap para malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang mereka dalam surat Saba ayat 40 sampai 41 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَا malaikati إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ya'budun Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu al jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Dan hari ketika Allah Subhanahu wa taala menghimpun mereka semuanya. Kemudian Allah berkata kepada para malaikat, "Apakah kalian yang mereka sembah?" Mereka mengatakan, "Maha suci Engkau ya Allah, Engkau adalah wali kami dari selain mereka. Bahkan yang mereka sembah adalah jin. Kebanyakan mereka mempercayainya. Jadi ibadah mereka sebenarnya bukan ibadah kepada malaikat, tetapi ibadah kepada syaitan. Kenapa? Karena syaitanlah yang memerintahkan mereka untuk menyembah malaikat. Nah, sementara malaikat berlepas diri. Jadi yang mereka sembah hakikatnya adalah syaitan. Oleh karena itu mereka mengatakan sikap berlepas dirinya malaikat anta waliyuna yang sebelumnya qalu subhanaka maha suci engkau ya Allah anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al jinna aktsaruhum bihim bihim mu'minun wallahu taala a'lam bisawab ini yang bisa kita baca di dalam kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kita taufik selalu beramal dengan nasihat-nasihat yang kita dengar termasuk adalah semangat kita untuk terus dipupuk, di naam dikuatkan semangat dalam menuntut ilmu, bermajelis ilmu, Demikian pula menghormati para penuntut ilmu, lebih-lebih lagi para para ulama.